senantiasa Allah SWT limpahkan Kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Keluarga beliau Para sahabat beliau Dan orang-orang yang mengikuti mereka Dengan baik Sampai akhir zaman Jamaah haji yang dimuliakan oleh Allah SWT materi yang akan kita sampaikan pada sore hari yang berbahagia ini adalah tentang manasikul haji, tata cara ibadah haji yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pengertian ibadah haji atau al-hajj secara bahasa adalah al-qasdu Yaitu bermaksud Adapun secara syariat Maka yang dimaksud dengan al-hajj Adalah qasdu Baitillah li-adail manasik Fi makanin maksus Wa waktin maksus Yang dimaksud dengan haji secara syariat adalah bermaksud ke rumah Allah SWT untuk melakukan ibadah di tempat tertentu yang khusus di waktu tertentu sesuai dengan cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ibadah ini yaitu ibadah haji memiliki keutamaan yang banyak. Yang pertama bahwasanya ibadah ibadah haji ini adalah termasuk rukun di antara rukun-rukun Islam. Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bunyal islamu ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wal haji wa shaumi ramadan yang artinya Islam telah dibangun di atas lima perkara Persaksian bahwasanya tidak ada sesembahan yang berat disembah Kecuali Allah Dan persaksian bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah Dan mendirikan sholat Dan menunaikan zakat Dan menunaikan ibadah haji Kemudian berpuasa di bulan Ramadan Di dalam hadis yang lain Yang diriwayatkan oleh Imam Muslim Dari Umar bin Khattab radhiallahu anhu Suatu saat Rasulullah SAW Sedang bermajelis Bersama para sahabat beliau Tiba-tiba Datanglah seorang seorang laki-laki yang datang kepada Rasulullah SAW dan bertanya kepada beliau beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama adalah bertanya tentang Islam. Laki-laki tersebut mengatakan, "Ya Muhammad, akhbirni 'anil Islam." Wahai Muhammad, kabarkanlah kepadaku tentang al-Islam. Apa itu Islam? Maka beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-Islamu an tasyhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiya zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Beliau mengatakan Islam itu adalah engkau bersyahadat La ilaha illallah Dan Muhammad Rasulullah Kemudian engkau mendirikan sholat Membayar zakat Berpuasa Ramadan Dan engkau melakukan ibadah haji Apabila engkau mampu Untuk menuju ke sana Hadis ini sahih Diriwayatkan oleh Imam Muslim dan kedua hadis ini menunjukkan kepada kita bahwasanya ibadah haji ini merupakan salah satu dari rukun-rukun Islam. Di antara hal yang menunjukkan keutamaan ibadah haji bahwasanya ibadah haji ini merupakan salah satu sebab masuknya seseorang ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda Wal hajjul mabrur Laisa lahu jaza'un illal jannah Haji yang mabrur Artinya adalah haji yang makbul Yaitu haji yang diterima oleh Allah SWT Tidak akan memiliki balasan Kecuali surganya Allah SWT Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya ibadah haji yang kita lakukan insyaallah apabila itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala maka itu akan menjadi sebab masuknya kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Di antara hal yang menunjukkan keutamaan ibadah haji bahwasanya ibadah haji ini apabila diterima oleh Allah Subhanahu wa taala maka akan menjadi sebab diampuninya dosa kita Rasulullah SAW bersabda Di dalam hadis yang sahih Yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim Man hajja Falam yarfuth Walam yafsuq ka yaumin Waladathu ummuh Barang siapa yang melakukan ibadah haji Falam yarfuth kemudian dia tidak melakukan rofath walam yafsuk dan juga tidak melakukan kefasikan yaitu kemaksiatan raja'a ka yaumin waladathu ummu maka dia akan kembali seperti ketika dia dilahirkan oleh ibunya yaitu bersih tanpa memiliki dosa ini menunjukkan kepada kita tentang keutamaan keutamaan melakukan ibadah haji ini. Dan hukum melakukan ibadah haji jamaah sekalian adalah wajib bagi orang yang terpenuhi syarat wajibnya. Allah SWT berfirman, "Walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilahi sabila dan kewajiban manusia untuk melakukan haji lillah untuk Allah Subhanahu wa taala man istata'a ilahi sabila bagi siapa yang mampu untuk menuju ke sana firman Allah Subhanahu wa taala 'alan nas kalau diartikan dalam bahasa kita Adalah kewajiban bagi manusia Menunjukkan bahwasanya Ibadah haji ini merupakan Sebuah kewajiban Bagi orang Yang terpenuhi di dalamnya Syarat-syarat wajibnya Dan ibadah haji ini Wajib dilakukan Sekali di dalam seumur hidup karena beliau SAW mengatakan Al-hajju marratan wahidah Faman zada Fahuwa tatawwa Ibadah haji itu adalah dilakukan Sekali Maka barang siapa Yang menambah Maka itu adalah sunnah Itu adalah dianjurkan Itu adalah tatawwa Dan di sini sahih diriwayatkan oleh Abu Dawud Nasai dan juga Ibnu Majah. Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis yang lain, Ayuhan nas, qad furida 'alaikumul hajj fahujju." Wahai manusia, telah diwajibkan atas kalian ibadah haji, maka hendaklah kalian berhaji. Ucapan beliau fahujju ini adalah perintah Dan asal dari perintah Adalah kewajiban Kemudian ucapan beliau Qad furidu alaikum Artinya adalah telah diwajibkan Atas kalian Hadis ini juga menunjukkan kepada kita bahwasanya ibadah haji ini merupakan ibadah yang wajib dilakukan apabila sudah terpenuhi syarat-syarat wajibnya. Seorang laki-laki ketika mendengar sabda Nabi SAW ini Dia bertanya kepada Rasulullah Akulah amin Ya Rasulullah Apakah ibadah haji ini Dilakukan setiap tahun ya Rasulullah Maka beliau SAW mengatakan Lau qultu na'am Lawajabat Walau wajabat Lama lamastata'tum yang artinya seandainya tadi aku mengatakan na'am yaitu iya niscaya haji ini menjadi wajib setiap tahun dan seandainya haji ini wajib setiap tahun tentunya kalian tidak akan mampu melakukannya Ada sini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan jumhur ulama mayoritas ulama mengatakan bahwasanya ibadah haji ini diwajibkan pada tahun 9 Hijriah. Pada tahun 9 Hijriah. Dan Rasulullah SAW melakukan haji wada pada tahun 10 Hijriah. Rasulullah SAW melakukan haji wada yaitu haji perpisahan pada tahun 10 Hijriah. Apabila seorang muslim Sudah mengetahui bahasanya Dirinya sudah berkewajiban Untuk melakukan ibadah haji ini Maka hendaklah dia bersegera Untuk melakukan ibadah haji ini Dan tidak menunda-nundanya Karena Rasulullah SAW bersabda Ta'ajjalu ilal hajj Fa inna ahadakum la yadri ma yu'radu lahu. Hendaklah kalian bersegera untuk melakukan ibadah haji. Karena sesungguhnya salah seorang di antara kalian tidak mengetahui apa yang akan terjadi pada dirinya. Hadis ini hasan diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah di dalam musnad beliau. Ini menunjukkan kepada kita bahasanya seorang muslim dan juga muslimah apabila sudah terpenuhi di dalam dirinya syarat-syarat wajib haji maka tidak boleh dia menunda kewajiban tersebut tapi kewajiban dia adalah bersegera melakukan ibadah tersebut kecuali ada udzur dan syarat-syarat diwajibkannya seseorang melakukan ibadah haji ini ada lima syarat-syarat diwajibkannya seseorang melakukan ibadah haji jumlahnya ada lima yang pertama adalah al-islam yaitu seseorang beragama islam orang yang kafir maka dia tidak berkewajiban untuk melakukan ibadah haji ini Dan seandainya dia melakukan ibadah ini Dalam keadaan dia kafir Maka ibadah tersebut tidak diterima oleh Allah SWT dan tidak sah Allah SWT tidak menerima Ibadah seseorang Sampai dia masuk ke dalam agama Islam Allah Subhanahu wa taala berfirman wa qadimna ila ma amilu min amal faj'alnahu haba'an manthura yang artinya maka kami mendatangi amalan-amalan mereka yaitu amalan-amalan orang kafir faj'alnahu haba'an manthura maka kami jadikan amalan-amalan tersebut debu-debu yang berterbangan. Amalan orang yang kafir tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedekah yang mereka lakukan, kebaikan yang mereka lakukan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sampai mereka masuk ke dalam agama Islam. Syarat wajib yang kedua di antara syarat-syarat wajib ibadah haji ini adalah berakal. Orang yang tidak berakal Maka dia tidak berkewajiban untuk melakukan ibadah haji Dan seandainya dia Berhaji dalam keadaan tidak berakal Dalam keadaan gila misalnya Maka haji yang dia lakukan tidak sah Rasulullah SAW bersabda Rufi al-qalamu an thalathah pena penulis amal itu diangkat dari tiga golongan. Kemudian diantaranya beliau menyebutkan wa anil majnun hatta yakin. Diangkat pena itu dari orang yang gila sampai dia berakal kembali. Kemudian yang ketiga di antara syarat-syarat wajib melakukan ibadah haji adalah dewasa Seorang anak yang belum dewasa Meskipun dia adalah seorang Islam Orang yang berakal Tapi kalau dia belum dewasa Maka dia tidak diwajibkan untuk melakukan ibadah haji ini Tidak diwajibkan Untuk melakukan ibadah haji ini Dan seandainya dia melakukan ibadah haji ini Sedangkan dia masih dalam keadaan Belum dewasa Maka haji yang dia lakukan sah Haji yang dia lakukan Sah Akan tetapi ini tidak Menggugurkan Kewajiban haji dia Artinya seandainya dia nanti dewasa Dan terpenuhi Syarat wajib hajinya Maka dia tetap berkewajiban untuk melakukan haji kembali. Dalilnya adalah sabda Nabi SAW, Ayu masabiyin hajjabi ahluhu, thumma adraka, faalehi hajjatul rajul. Yang artinya, anak kecil mana saja, yaitu yang belum dewasa, yang melakukan ibadah haji, kemudian dia dewasa, maka dia tetap berkewajiban untuk melakukan haji kembali. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya seorang anak yang belum dewasa apabila dia melakukan haji maka haji yang dia lakukan sah akan tetapi ini tidak menggugurkan kewajiban haji atasnya. Di antara syarat diwajibkannya haji adalah yang keempat al-hurriyah yang artinya adalah merdeka bukan sebagai seorang budak atau hamba sahaya seorang yang masih kedudukannya sebagai seorang hamba sahaya atau seorang budak maka dia tidak berkewajiban untuk melakukan ibadah haji dan seandainya dia melakukan ibadah haji sedangkan dia dalam keadaan sebagai seorang budak atau hamba sahaya maka haji yang dia lakukan sah akan tetapi haji tersebut tidak menggugurkan kewajiban haji dia artinya seandainya dia nanti menjadi seorang yang merdeka yang dibebaskan oleh majikannya maka dia berkewajiban untuk menunaikan ibadah haji apabila terpenuhi syarat wajibnya Dalilnya adalah sabda Nabi SAW "Ayyu ma'abdin hajja bihi ahluhu Thumma u'tiqa fa'alail hajj Budak mana saja Hamba sahaya mana saja Yang berhaji Sedangkan dia dalam keadaan sebagai seorang hamba sahaya Kemudian dia dibebaskan Dimerdekakan maka dia tetap berkewajiban untuk melakukan haji kembali. Kapan? Ketika dia terpenuhi syarat wajibnya. Kemudian yang kelima, di antara syarat wajib haji adalah kemampuan al-istita'ah atau al-qudrah. Dan yang dimaksud dengan kemampuan di sini adalah kemampuan fisik dan juga kemampuan harta. Orang yang mampu secara fisik tapi tidak memiliki kemampuan dalam masalah harta, maka dia tidak berkewajiban untuk melakukan ibadah haji. Dan orang yang memiliki harta sedangkan dia tidak mampu secara fisik apabila ketidakmampuan tersebut karena sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya menurut dokter yang terpercaya atau karena dia sudah tua sehingga tidak mungkin lagi dia bisa datang ke sini maka dia berkewajiban untuk mewakilkan haji ini kepada orang lain Dia berkewajiban Untuk mewakilkan haji ini Kepada orang lain Dalil yang menunjukkan bahasanya Di antara syarat wajib haji ini adalah kemampuan Adalah firman Allah SWT Walillahi ala nasi hajjul bait Man istata'a ilahi sabila Kewajiban bagi manusia untuk berhaji karena Allah Swt bagi siapa yang bisa datang ke sana. Menunjukkan bahwasanya syarat wajib haji di antaranya adalah memiliki kemampuan. Dan untuk wanita maka di antara makna kemampuan di sini adalah memiliki mahram. Artinya seorang wanita yang sudah terpenuhi syarat wajibnya semuanya kalau dia tidak memiliki mahram maka dianggap dia tidak mampu <clears throat> artinya seandainya dia tidak melakukan haji karena tidak memiliki mahram maka dia tidak berdosa karena dia termasuk orang yang tidak mampu datang ke sini Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis yang sahih la tusafirul mar'atu illa ma'adhi mahram tidak boleh seorang wanita melakukan safar bepergian yang jauh kecuali dengan mahram seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW Ya Rasulullah Inni uridu an akhruja fi jayshi kada wa kada wa mraati turidul hajj Ya Rasulullah sesungguhnya aku ingin keluar berperang bersama pasukan ini dan pasukan ini sedangkan istriku berniat ingin melakukan ibadah haji artinya dia bertanya kepada Rasulullah SAW mana yang aku kedepankan berperang atau menemani istriku. Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Ukhruj ma'aha." Hendaklah engkau keluar bersama istrimu. Yaitu sebagai mahram bagi istrinya. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya di antara adab seorang wanita ketika bepergian adalah hendaknya dia bepergian bersama mahramnya Sama saja apakah bepergian tersebut Dengan maksud dunia Bersilaturahmi Berdagang Atau urusan dunia yang lain Ataupun maksud dari bepergian tersebut Adalah untuk melakukan Ibadah kepada Allah SWT Seperti haji ataupun umrah Ini adalah lima perkara Yang merupakan syarat wajib haji Apabila seseorang terpenuhi di dalam dirinya Kelima syarat ini Maka dia berkewajiban untuk melakukan ibadah haji Dan sekali lagi Tidak boleh dia menunda-nunda kewajiban haji ini kecuali dengan uzur yang syar'i. Apabila kita sudah mengetahui bahwasanya diri kita termasuk orang yang berkewajiban untuk melakukan ibadah haji, maka hendaklah kita mengikhlaskan niat. Mengikhlaskan niat kita di dalam melakukan ibadah haji ini untuk mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Supaya ibadah haji yang kita lakukan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau niat kita bukan mengharap ridha Allah tapi kita mengharap dunia dan ridha manusia maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima ibadah haji kita ini. Di dalam diskusi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ana aghna syuraka'i 'ani syirk. Man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkah." Sesungguhnya aku kata Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang paling tidak butuh dengan sekutu. Paling tidak butuh dengan tandingan maka barang siapa yang mengamalkan sebuah amalan Dia menyekutukan aku Di dalam amalan tersebut Artinya mengharap Allah Dan juga mengharap kepada selain Allah SWT Mengharap pahala dari Allah Dan juga mengharap pujian manusia Tarok tuhu wa syirkah Maka aku akan meninggalkan dia dan juga kesyirikannya. Para ulama mengatakan maksudnya adalah tidak diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dia melakukan amalan tersebut tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala semata akan tapi karena menginginkan pahala dari manusia, pujian dari manusia, sanjungan dari manusia dan lain-lain. Oleh karena itu Sebagai seorang jamaah haji Maka ini adalah perkara yang sangat penting Kita mengoreksi terus Hati kita Dan mengoreksi, mengoreksi terus Niat kita Karena yang namanya niat Ini berbolak balik Terkadang seseorang di awal Ikhlas karena Allah SWT dalam melakukan ibadah Tapi keikhlasan tersebut berkurang atau bahkan hilang ketika melakukan ibadah tersebut atau setelah melakukan ibadah tersebut. Oleh karena itu seorang muslim berusaha untuk melawan was-was yang ada di dalam dirinya. Setiap kali datang bisikan setan atau bisikan dari dirinya untuk melakukan ibadah karena manusia maka hendaklah dia kembali kepada Allah meminta perlindungan kepada Allah dari godaan dari godaan ini dan meminta kepada Allah keikhlasan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di antara doa beliau adalah Allahumma ja'al amali kullahu khalisan ya Allah Jadikanlah amalanku Semuanya ikhlas karena engkau Hendaklah kita berdoa Dengan sejujur-jujurnya kepada Allah SWT Supaya kita diberikan keikhlasan Karena amal yang kita lakukan ini Mengambil waktu yang banyak dari kita Mengambil harta yang tidak sedikit Mengambil tenaga yang tidak sedikit Seandainya kita salah dalam berniat dan melakukan amalan ini tidak karena Allah SWT Maka yang akan kita dapatkan adalah kerugian dan kelelahan semata Kemudian di antara hal yang perlu kita perhatikan Apabila kita sudah mengetahui bahwasanya diri kita Termasuk orang yang sudah wajib untuk melakukan ibadah haji adalah hendaknya kita mempelajari tentang tata cara ibadah haji yang sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Bagaimana supaya ibadah kita ini, yaitu ibadah haji kita, sesuai dengan cara yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Karena beliau SAW pernah mengatakan, "Litakhudu anni manasikakum fa inni la adri ali la, la hujju ba'da amikum hadha atau kama qala Rasulullah SAW. Beliau pernah mengatakan hendaklah kalian mengambil dariku manasik haji kalian kita diperintah oleh Rasulullah SAW supaya mengambil tata cara ibadah haji kita dari Rasulullah SAW. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya seorang muslim dan juga muslimah apabila dia mau melakukan ibadah haji maka adalah dia mempelajari tentang tata cara ibadah haji Rasulullah SAW dengan cara membaca atau dengan cara menghadiri kajian-kajian yang berkaitan dengan manasik dan juga dengan bertanya kepada ahlul ilm kepada orang-orang yang mengetahui tentang manasik ini karena Allah SWT mengatakan fasalu ahlad zikri, in kuntum la ta'lamun ta hendaklah kalian bertanya kepada orang yang berilmu apabila apabila kalian tidak mengetahui dan hendaknya pertanyaan ini kita ajukan sebelum kita mengamalkan perbuatan tersebut Dan jangan sampai kita bertanya setelah kita melakukan amalan tersebut Karena begitu banyak kejadian Seseorang malu bertanya Kemudian setelah dia melakukan amalan tersebut Baru kemudian dia bertanya Dan akibatnya adalah fatal Karena dia meninggalkan salah satu rukun haji atau kewajiban haji atau perkara-perkara yang penting yang lain yang membatalkan ibadah haji dia. Kemudian jamaah sekalian, poin yang selanjutnya adalah tentang amalan-amalan yang kita lakukan ketika melakukan ibadah haji. Amalan-amalan yang kita lakukan ketika melakukan ibadah haji ini Amalan yang kita lakukan Ketika melakukan ibadah haji Ini terbagi menjadi tiga Sesuai dengan Pentingnya Yang pertama Adalah Arkanul Hajj Yaitu rukun-rukun haji apa itu rukun-rukun haji? Rukun-rukun haji adalah perkara-perkara yang wajib dilakukan oleh seorang jamaah haji yang apabila ditinggalkan sengaja atau tidak sengaja maka hajinya tidak sah. Perkara-perkara yang wajib dilakukan oleh seorang yang melakukan haji yang apabila ditinggalkan sengaja atau tidak sengaja maka hajinya tidak sah dan tidak ada gantinya tidak ada fidyahnya ini adalah rukun haji dan ini adalah amalan yang paling penting yang dilakukan oleh seorang jamaah Kemudian yang kedua adalah kewajiban-kewajiban haji. Ini menduduki peringkat yang kedua. Maknanya adalah perkara-perkara yang wajib dilakukan oleh seorang jamaah haji yang apabila ditinggalkan sengaja atau tidak sengaja maka dia berkewajiban untuk membayar dam maka dia berkewajiban untuk membayar dam. Apa yang dimaksud dengan dam? Yaitu menyembelih seekor kambing di tanah haram di kota Mekah dan dibagikan kepada orang-orang fakir yang ada di kota Mekah dan tidak boleh sedikit pun kita memakan dari dagingnya. Ini apabila seseorang meninggalkan salah satu dari kewajiban-kewajiban haji ini. Beda antara rukun dengan kewajiban. Kalau rukun tadi kita sebutkan ini tidak ada gantinya. Artinya dia harus melakukan amalan tersebut dan tidak bisa diganti dengan menyembelih dam. Meskipun kita menyembelih dam seribu ekor maka ini tidak bisa menggantikan rukun tersebut. Adapun kewajiban maka ini apabila ditinggalkan bisa kita ganti dengan membayar dam. Yaitu dengan menyembelih seekor kambing di tanah haram. Tidak boleh kita sembelih di luar tanah haram. Dan dibagikan bagi orang-orang fakir miskin yang ada di kota Mekah. Dan tidak boleh kita sedikit pun mengambil dari daging tersebut. Abdullah bin Abbas pernah mengatakan man nasiya min nusukihi syai'an aw tarakahu falyuhrik daman. Kata beliau radhiyallahu anhu, radhiyallahu anhuma barang siapa yang lupa melakukan salah satu kewajiban atau meninggalkannya dengan sengaja maka hendaklah dia menumpahkan darah. Maksudnya adalah menyembelih dam yang sifatnya tadi kita sebutkan. Kemudian yang ketiga, di antara amalan-amalan haji adalah yang dinamakan dengan al-mustahabbat, yaitu perkara-perkara yang disunahkan, yang dianjurkan ketika melakukan ibadah haji. Kalau kita lakukan maka kita mendapatkan pahala mendapatkan pahala tambahan dan apabila tidak kita kerjakan maka hal tersebut tidak mempengaruhi sah atau tidaknya ibadah haji kita. Kita mulai dari yang pertama yaitu rukun-rukun haji. Amalan-amalan yang wajib dilakukan oleh seorang jamaah yang apabila ditinggalkan maka haji yang dia lakukan tidak sah. Yang pertama adalah an-niyah atau dinamakan al-ihram yaitu niat masuk di dalam sebuah ibadah. Maka ini adalah termasuk rukun haji. Rasulullah SAW bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Sesungguhnya amalan-amalan itu dengan niat. Artinya amalan yang tidak disertai dengan niat maka amalan tersebut tidak diterima oleh Allah Swt. Kemudian yang kedua di antara rukun-rukun haji adalah tawaf ifadah. Tawaf ifadah. Ini juga termasuk rukun-rukun haji. Allah Swt. berfirman wal yattawafu bil baitil atiq dan hendaklah mereka tawaf di rumah Allah Subhanahu wa taala yang kuno yaitu Ka'bah ini menunjukkan kepada kita perintah untuk melakukan tawaf ketika haji dan ini adalah termasuk rukun di antara rukun-rukun haji yang apabila kita tinggalkan sengaja atau tidak maka haji kita tidak sah. Kemudian yang ketiga adalah sa'i sa'i haji. Ini juga termasuk rukun di antara rukun-rukun haji. Rasulullah SAW bersabda, "Is'au fa innallaha qad farada 'alaikumus sa'ya." Fa innallaha qad kataba 'alaikumus sa'ya. Hendaklah kalian melakukan sa'i Karena sesungguhnya Allah SWT Telah mewajibkan atas kalian Sa'i Yaitu berjalan Dari sofa ke marwah Dari marwah ke sofa Dan seterusnya sampai Tujuh kali Maka ini juga termasuk Di antara rukun-rukun Haji yang harus kita lakukan Kemudian yang keempat di antara rukun-rukun haji adalah Wukuf di Arafah Wukuf di Arafah Ini adalah rukun haji yang paling penting Oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda Al-Hajju Arafah Haji itu adalah Arafah Artinya orang yang tidak wukuf di Arafah Maka dia tidak melakukan haji Orang yang tidak wukuf di Arafah Maka dia tidak dianggap Melakukan ibadah haji Ini adalah empat perkara Yang merupakan rukun-rukun haji Yang harus kita lakukan Yang pertama adalah niat Kemudian yang kedua adalah tawaf ifadah Kemudian yang ketiga adalah sa'i Kemudian yang keempat adalah wukuf di Arafah Kalau ini sudah kita lakukan maka berarti kita sudah melakukan amalan haji yang paling penting yaitu rukun-rukun haji. Baru setelah itu kita mengetahui apa yang dimaksud dengan kewajiban-kewajiban haji. Yang kedua atau peringkat yang kedua dari amalan-amalan yang dilakukan ketika haji adalah kewajiban-kewajiban haji yaitu perkara-perkara yang wajib dilakukan oleh seorang jamaah haji yang apabila ditinggalkan sengaja atau tidak maka dia berkewajiban untuk membayar dam untuk membayar dam yang pertama adalah ihram dari miqat melakukan ihram melakukan niat dari mikot Jadi masuk dengan mikot Adalah tempat-tempat Yang tidak boleh seseorang Yang ingin melakukan haji atau umroh Melewati tempat tersebut Kecuali dia dalam keadaan niat Jadi mikot Ini adalah setar kita Untuk melakukan ihram dan mikot Ini ada lima Yang paling jauh adalah Dhul Hulaifah Yang ada di kota Madinah Yang jaraknya dari kota Mekah 450 km Orang yang mau melakukan umrah Atau haji Dari penduduk Madinah ataupun orang-orang yang melewati kota Madinah meskipun dia bukan penduduk Madinah maka tidak boleh dia melewati Dhul atau Bi'r Ali ini kecuali dia dalam keadaan sudah berniat karena berniat dari miqat ini adalah sebuah kewajiban adalah sebuah kewajiban Kemudian mikot yang kedua adalah Zatu Irq yang posisinya adalah di sebelah e, barat laut atau sebelah e, utara timur dari kota Mekah yang jaraknya kurang lebih 95 km. Dan ini adalah mikot bagi orang-orang Irak atau orang-orang yang datang dari arah Irak. Kemudian yang ketiga adalah Qarnul Manazil. Ini adalah mikat yang ketiga yang posisinya berada di sebelah timur kota Mekah yang jaraknya kurang lebih 75 km. Dan ini adalah mikat bagi orang-orang yang datang dari arah Najd seperti dari Riyadh, dari Qasim dan juga daerah-daerah sekitarnya. Kemudian yang keempat adalah Yalamlam yang posisinya berada di sebelah selatan kota Mekah yang jaraknya kurang lebih 95 km. Sebelah selatan kota Mekah yang jaraknya kurang lebih 95 km. Dan Yalamlam ini adalah mikot bagi orang-orang Yaman dan juga orang-orang yang ingin melakukan ibadah haji dan umrah yang melewati Yalamlam ini. Dan untuk jamaah kita yaitu jamaah haji dari Indonesia apabila dia akan melakukan umroh dan juga haji langsung dari negara kita menuju ke kota Mekah dan tidak mampir terlebih dahulu ke kota Madinah maka mikotnya adalah Yalamlam tidak boleh dia melewati mikot Yalamlam ini kecuali dalam keadaan sudah niat dan ini terjadi ketika kita berada di atas pesawat. Adapun ketika seseorang sudah sampai di kota Jeddah, maka berarti dia sudah melewati mikot ini. Kewajiban dia adalah melakukan ihram, melakukan niat sebelum dia melewati yalamlam. Adapun orang yang berniat setelah dia turun ke Jeddah Berarti dia niat setelah melewati miqat Dengan demikian Dia sudah meninggalkan Salah satu dari kewajiban dia Yaitu berniat dari miqat Orang yang berniat dari Jeddah Berarti dia telah meninggalkan Salah satu kewajiban Umrah atau haji Sudah meninggalkan salah satu, salah satu kewajiban Umrah atau haji yaitu berniat dari miqat. Oleh karena itu barang siapa yang meninggalkan niat dari miqat ini maka dia berkewajiban untuk membayar dam dengan sifat yang tadi kita sebutkan. Adapun orang yang akan melakukan umrah akan tapi dia tidak langsung menuju ke Mekah akan tapi terlebih dahulu menuju ke kota Madinah untuk berziarah ke kota Madinah maka dia diperbolehkan untuk mengakhirkan ihram dia yaitu berniat berihram dari kota Madinah dari Biar Ali baru setelah itu menuju ke kota Mekah boleh bagi dia untuk mengakhirkan niat tersebut apabila dia tidak langsung ke kota Mekah akan tetapi terlebih dahulu berjarah ke kota Madinah. Kemudian mikot yang kelima adalah al juffah Dan ini posisinya adalah di sebelah utara barat dari kota Mekah. Yang jaraknya kurang lebih 183 km. Dan ini adalah mikot bagi orang-orang Syam dari Palestina, dari Suriah dan juga orang-orang yang melewati Al-Juhfa ini. Ini adalah lima mikot yang dikatakan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, "Hunna lahunna waliman ata alaihinna mimman al-hajj wal umrah" yang artinya mikot-mikot tersebut adalah lahun adalah bagi penduduk-penduduknya waliman ata'alaihin mimman aradal hajja wal umrah min ghairi ahlihin dan juga mikot bagi orang-orang yang melewati daerah-daerah tersebut meskipun dia bukan termasuk penduduk tersebut jadi mikat-mikat ini adalah mikat bagi penduduk sekitar dan juga orang-orang yang melewatinya meskipun bukan penduduk sekitar yang mereka berniat ingin melakukan haji maupun umrah. Ini adalah kewajiban yang pertama dari ibadah haji yaitu melakukan niat dari mikat. Kemudian yang kedua adalah al halak atau taksir yaitu mencukur mencukur habis rambut kita ataupun dengan memendekkan maka ini adalah termasuk kewajiban-kewajiban haji yaitu memendekkan rambut ataupun mencukur habis rambut kita kemudian yang ketiga di antara kewajiban-kewajiban haji adalah melakukan wukuf di Arafah sampai tenggelam matahari. Melakukan wukuf di Arafah sampai tenggelam matahari apabila kita sudah datang di Arafah semenjak siang hari. Melakukan wukuf adalah termasuk rukun dan melakukan wukuf sampai tenggelam matahari maka ini termasuk kewajiban seandainya kita wukuf dari setelah zuhur sampai asar kemudian kita meninggalkan Arafah berarti di sini kita melakukan rukun yaitu melakukan wukuf akan tetapi kita meninggalkan kewajiban karena kewajiban seorang yang melakukan ibadah haji Adalah melakukan wukuf Sampai tenggelam matahari Apabila dia wukuf Dari setelah zuhur sampai asar Kemudian dia meninggalkan Arafah Maka dia telah melakukan rukun haji Yaitu wukuf Akan tapi dia meninggalkan salah satu dari Kewajiban haji yaitu Wukuf sampai tenggelam matahari Kalau kita lakukan yaitu meninggalkan Arafah sebelum tenggelam matahari sengaja atau tidak sengaja maka kita berkewajiban untuk membayar dam karena ini adalah termasuk kewajiban-kewajiban haji kemudian yang keempat adalah bermalam di Musdalifah menginap bermalam di Musdalifah ini juga termasuk kewajiban-kewajiban haji yang harus kita lakukan. Dalilnya karena Rasulullah SAW tidak memberikan keringanan untuk meninggalkan mabit di Musdalifah sampai pagi kecuali bagi anak-anak, para wanita dan juga orang-orang yang lemah mereka lah yang diberikan keringanan untuk meninggalkan Musdalifah sebelum pagi hari. Ini menunjukkan kepada kita bahasanya kewajiban yang lain adalah mabit di Musdalifah dan ini adalah termasuk kewajiban-kewajiban haji. Kemudian yang selanjutnya yaitu yang ke-6 atau yang kelima di antara kewajiban-kewajiban haji adalah melempar jumrah melempar jumrah akobah pada tanggal 10 dan juga melempar tiga jumrah yaitu jumrah yang sugra wusta dan juga kubra pada dua hari berikutnya atau tiga hari berikutnya. Maka ini adalah termasuk kewajiban-kewajiban haji yang harus kita lakukan. Dan waktu melempar jumrah akobah pada tanggal 10 hijjah adalah dari pagi hari semenjak kita sampai ke Mina sampai terbit fajar hari berikutnya. Ini adalah waktu melempar jumrah akobah pada tanggal 10 hijjah. Adapun waktu melempar jumrah sugro dan juga wusta dan juga kubro pada tanggal 11 sampai tanggal 13 Hijriah 13 hijjah, maka waktunya dimulai setelah tergelincirnya matahari yaitu setelah datang waktu sholat duhur dan diakhiri dengan terbitnya fajar pada hari berikutnya. Jadi waktunya cukup lama. Dari waktu zuhur sampai terbitnya fajar subuh pada hari berikutnya. Ini adalah waktu untuk melempar jumrah ketiga-tiganya yaitu sughra, wusta dan juga kubra pada tanggal 11 12 dan juga 13 Dzulhijjah. Kemudian yang ke-6 di antara kewajiban-kewajiban haji adalah bermalam di Mina pada tanggal atau pada malam tanggal 11 malam tanggal 12 bagi orang yang nafar awal dan ditambah dengan bermalam pada malam tanggal 13 bagi orang yang nafar tani. Ini adalah termasuk kewajiban-kewajiban haji yang harus kita lakukan. Kemudian yang terakhir di antara kewajiban-kewajiban haji adalah melakukan tawaf wada. Melakukan tawaf wada. Yaitu tawaf yang kita lakukan terakhir kali sebelum kita meninggalkan kota Mekah. Rasulullah SAW bersabda Atau seorang sahabat berkata Umiran nas Ayyakuna akhiru ahdihim Bil bait Illa annahu khuffifa Anil haid Manusia itu para sahabat Diperintah untuk Menjadikan amalan yang terakhir Dia lakukan sebelum dia meninggalkan kota Mekah Adalah tawaf di rumah Allah Subhanahu wa taala illa annahu khuffifa 'anil haid akan tapi hal ini diberikan keringanan bagi orang atau seorang wanita yang haid artinya seorang wanita yang haid atau nifas maka dia mendapatkan keringanan untuk tidak melakukan tawaf wada ini ini menunjukkan kepada kita bahwasanya tawaf wada ini termasuk kewajiban di antara kewajiban-kewajiban haji. Jadi kewajiban haji semuanya ada tujuh. Saya ulang yang pertama adalah ihram dari miqat. Kemudian yang kedua adalah memendekkan rambut atau mencukur habis. Kemudian yang ketiga adalah wukuf di Arafah sampai tenggelam matahari. Kemudian yang keempat adalah bermalam di Musdalifah. Kemudian yang kelima adalah melempar jumrah jumrah Aqabah pada tanggal 10 dan melempar ketiga jumrah pada tanggal 11, 12 dan juga 13. Kemudian yang keenam adalah bermalam di Mina pada malam tanggal 11, 12 dan 13. Kemudian yang terakhir adalah melakukan tawaf wada. Ini adalah tujuh perkara yang merupakan kewajiban-kewajiban haji yang harus kita lakukan. Apabila kita sudah melakukan rukun-rukun dan juga kewajiban-kewajiban haji ini maka berarti kita sudah melakukan amalan-amalan yang penting di dalam ibadah haji ini. Tinggal yang ketiga yaitu perkara-perkara yang dianjurkan dan juga disunahkan ketika melakukan ibadah haji. Apabila kita lakukan maka kita mendapatkan pahala dan apabila tidak kita lakukan Maka kita tidak berdosa Dan seorang muslim dan juga muslimah Janganlah dia menganggap remeh Amalan-amalan yang mustahab ini Karena disinilah Justru kita saling berlomba Mungkin semuanya Sama di dalam melakukan rukun-rukun haji Dan juga melakukan kewajiban-kewajiban haji Tapi yang membedakan antara kita Dengan saudara-saudara kita Adalah perkara-perkara yang mustahab Yang disunahkan Dan juga dianjurkan di dalam Melakukan ibadah haji ini Di antara perkara-perkara Yang disunahkan ketika melakukan ibadah haji ini Yang pertama adalah Bermalam di Mina pada malam tanggal 9 Bermalam di Mina pada malam tanggal 9 Maka ini hukumnya sunnah Dianjurkan Disunahkan bagi seorang jamaah Untuk bisa bermalam di Mina pada, pada malam tanggal 9 Dan ini hukumnya tidak wajib Tapi kalau kita lakukan Maka kita akan mendapatkan pahala tambahan Di antara perkara yang disunahkan Adalah memperbanyak doa Ketika kita wukuf di Arafah Di antara hal yang disunahkan Adalah berdoa Setelah kita melempar jumrah sugra Dan juga wusta Kita disunahkan Untuk berdoa Adapun setelah melempar jumrah yang kubra maka tidak disunahkan kita untuk berdoa. Di antara hal yang disunahkan dan bukan merupakan kewajiban adalah bertakbir ketika kita sedang melempar jumrah. Setiap kali lemparan kita bertakbir, maka ini adalah termasuk sunnah yang dikerjakan. Termasuk hal yang disunahkan adalah memperbanyak talbiyah Labbaik Allahumma labbaik Labbaik ala syarika laka labbaik Innal hamda Wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak Ini kita perbanyak setelah kita ihram atau niat haji dan terputus ketika kita mulai melempar jumrah pada tanggal 10 Hijjah Di antara hal yang disunahkan ketika kita melakukan ibadah haji khususnya ketika tawaf adalah kita memperbanyak zikir dan juga berdoa ketika kita melakukan tawaf. Demikian pula disunahkan setiap putaran setiap kali kita melewati Hajar Aswad kita membaca bismillahirrahmanirrahim Allahu akbar dan disunahkan kita untuk mencium hajar aswad. Disunahkan, dianjurkan kita untuk mencium hajar aswad setiap kali putaran dan kalau kita tidak mampu maka kita disunahkan untuk memegang hajar aswad dan mencium tangan kita dan kalau kita tidak mampu maka kita memberikan isyarat dari jauh memberikan isyarat dari jauh dan ini hukumnya adalah sunnah. Kemudian setelah tawaf disunahkan kita untuk melakukan sholat dua rakaat. Yang dinamakan dengan sholat sunnah tawaf. Dan disunahkan dilakukan di belakang makam Ibrahim. Jadi menjadikan makam Ibrahim antara diri kita dengan Ka'bah Dan disunahkan pada rakaat pertama Kita membaca Kul ya ayyul kafirun Kemudian pada rakaat yang kedua Kita membaca Kul huwallahu ahad Ketika sa'i Disunahkan kita untuk Berdoa di atas sofa Dan juga marwah Dan ketika kita menuju ke sofa Disunahkan kita membaca ayat inna safa wal marwata min sya'airillah faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alayhi ayyat tawafa bihima wa man tatawa'a khairan fa innallaha syakirun alim kalau dihafal maka ini lebih baik dan kalau kita tidak hafal maka boleh kita membaca ini hukumnya sunnah setelah itu kita naik ke sofa Kemudian kita berusaha untuk menghadap ke Ka'bah Dan diusahakan bisa melihat Ka'bah Dan mengangkat kedua tangan Kemudian setelah itu kita Membaca takbir tiga kali Kemudian membaca Tahlil dua kali Yang diajarkan oleh Rasulullah SAW Ketika di atas sofa yaitu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir ini sekali kemudian tahlil yang kedua la ilaha illallah wahdah anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah berarti ini kita sudah membaca tahlil yang kedua membaca takbir tiga kali kemudian membaca tahlil dua kali Baru setelah itu kita berdoa Semampu kita Dengan doa yang kita inginkan Doa kebaikan di dunia dan juga di akhirat Setelah itu kita ulang lagi Takbir tersebut tiga kali Kemudian tahlil dua kali Kemudian kita berdoa lagi Setelah kita berdoa Kemudian kita tutup dengan takbir tiga kali dan tahlil dua kali. Jadi semuanya yang kita lakukan di atas sofa adalah takbir sembilan kali. Kemudian tahlil enam kali. Kemudian berdoa dua kali. Kemudian setelah itu kita turun menuju Marwah dan selama perjalanan kita disunahkan untuk berdoa dan berzikir membaca Al-Qur'an dan ketika kita melewati dua tanda hijau, maka kita disunahkan untuk berlari dan ini hanya disunahkan bagi laki-laki. Adapun wanita maka tidak disunahkan untuk berlari berlari di sana. Setelah kita sampai Marwah, maka kita tidak disunahkan untuk membaca ayat yang tadi kita sebutkan. Jadi ayat tadi hanya dibaca ketika kita mau naik ke sofa. Adapun di marwah dan seterusnya maka ini tidak disunahkan. Jadi ayat tersebut dibaca sekali saja ketika kita akan menaiki sofa. Di atas marwah kita melakukan persis yang kita lakukan ketika kita di atas sofa. Yaitu membaca takbir sembilan kali tahlil enam kali dan berdoa dua kali dengan sifat yang tadi sudah kita sebutkan. Dan seterusnya sampai tujuh kali. Kemudian ketika kita bertahallul, maka yang afdol bagi laki-laki adalah mencukur habis rambutnya. Ini adalah yang afdol bagi mereka. Dan apabila dia mau mentaksir, yaitu hanya memendekkan, maka hal tersebut diperbolehkan akan tetapi memendekkan rambut semuanya bukan hanya memendekkan sebagian kalau kita ingin memendekkan rambut maka kita memendekkan rambut semuanya dalil bahasanya mencukur habis ini lebih afdal adalah ucapan Rasulullah SAW ketika beliau berdoa atau mendoakan untuk orang-orang yang mencukur habis. Beliau mengatakan Allahumma ghafir lil muhallikin. Ya Allah, ampunilah orang-orang yang mencukur habis. Orang-orang yang melakukan halak yaitu mencukur habis rambutnya. Beliau mendoakan mereka tiga kali. Mendoakan ampunan tiga kali bagi orang-orang yang mencukur habis rambutnya. Adapun orang yang memendekkan maka beliau doakan sekali saja. Beliau doakan dengan ampunan sekali saja dan ini menunjukkan kepada kita bahwasanya orang yang menghalak yaitu orang yang mencukur habis maka ini pahalanya lebih besar daripada orang yang hanya sekedar memendekkan. Itu adalah diantara perkara-perkara yang disunahkan dan tinggal satu poin yaitu tentang perkara-perkara yang dilarang ketika kita sedang berihram. Dan sebelum saya lanjutkan, bagi yang memiliki pertanyaan, silahkan ditulis dengan kertas dan diajukan ke depan. Dan setelah selesai, insya apabila ada waktu, nanti akan kita uh, usahakan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Dan bagi yang belum memiliki kertas, maka bisa mengambil kertas di depan. Di antara larangan-larangan ihram Yang pertama Adalah mengambil rambut Kalau seseorang sudah niat Ihram Maka dia dilarang untuk mengambil Rambutnya Rambut yang mana saja Tidak boleh diambil Baik yang ada di kepala Maupun di tempat yang lain Kemudian yang kedua tidak boleh dia memotong kukunya Dan ini adalah ijma' para ulama Tidak boleh orang yang ihram Memotong kukunya Kemudian yang ketiga Tidak boleh dia Memakai wangi-wangian Atau memakai minyak wangi Tidak boleh dia memakai Minyak wangi Kemudian yang keempat dilarang untuk menutupi kepalanya dengan sesuatu yang menempel seperti dengan topi atau dengan kopiah atau dengan sorban maka ini dilarang bagi orang yang sedang dalam keadaan ihram kemudian diantara hal yang dilarang bagi laki-laki adalah memakai pakaian yang membentuk badan. Dilarang memakai pakaian yang membentuk badan. Memakai celana panjang atau kemeja atau memakai jubah, memakai kaos tangan, kaos kaki. Maka ini semua adalah pakaian-pakaian yang membentuk badan dan ini dilarang ketika ihram. Kelima perkara ini yaitu mengambil rambut kemudian memotong kuku menggunakan minyak wangi menutup kepala dan juga wajah dan juga memakai pakaian yang membentuk badan bagi laki-laki apabila dilakukan dengan sengaja dan dengan kesadaran maka dia berkewajiban untuk membayar fidyah maka dia berkewajiban untuk membayar fidyah. Kapan? Ketika dia melanggar larangan ini dengan sengaja dan dia sadar dan mengetahui hukumnya. Yaitu mengambil rambut, memotong kuku, memakai minyak wangi, menutup kepala dan juga wajah. Kemudian yang kelima adalah memakai pakaian yang membentuk badan. Ini kalau dilakukan dengan sengaja Wajib membayar fidyah Fidyahnya apa? Fidyahnya kita diberikan Salah satu dari tiga perkara Diberikan pilihan Salah satu dari tiga perkara Yang pertama Adalah berpuasa tiga hari Berpuasa tiga hari Atau yang kedua memberi makan enam orang miskin. Memberi makan enam orang miskin. Dan yang dimaksud dengan orang miskin di sini adalah orang-orang miskin yang ada di kota Mekah. Dan satu orang ukurannya kurang lebih satu setengah kilo beras. Jadi kalau enam orang kurang lebih sembilan kilo beras kita berikan kepada enam orang miskin. Atau yang ketiga adalah membayar dam yaitu dengan menyembelih kambing di kota Mekah dan dibagikan bagi orang-orang miskin yang ada di sana. Ini adalah fidyah tebusan apabila kita melakukan larangan-larangan tadi dengan sengaja dan kita mengetahui hukumnya. Tapi kalau kita tidak tahu atau kita lupa Tahu hukumnya akan tapi kita lupa melakukan Maka dia tidak berkewajiban untuk membayar fidyah Dia tidak berkewajiban Untuk membayar fidyah Seperti orang yang lupa memakai kopiah Atau lupa menutupi wajahnya Atau dia lupa memotong kuku Atau dia lupa memakai kaos kaki atau kaos tangan Kalau dia lupa atau karena tidak tahu maka dia tidak berkewajiban untuk membayar fidyah. Maka dia tidak berkewajiban untuk membayar fidyah. Kemudian di antara larangan ketika ihram adalah dilarang kita untuk berburu. Dilarang kita untuk berburu. Dan yang dimaksud dengan hewan buruan yang dilarang di sini adalah hewan buruan darat. Adapun hewan laut maka diperbolehkan untuk diburu. Karena Allah SWT mengatakan wa hurrima 'alaikum saydul barri ma dumtum huruma. Dan diharamkan bagi kalian untuk berburu hewan buruan darat apabila kalian dalam keadaan berihram. Di antara larangan ketika ihram adalah melakukan akad nikah ataupun menikahkan ataupun meminang Maka ini semua dilarang ketika kita dalam keadaan ihram Rasulullah SAW bersabda La ينكح المحرم Wa la ولا Wa yaktib Orang yang sedang dalam keadaan ihram Tidak boleh menikah Tidak boleh menikahkan Dan juga tidak boleh meminang di antara perkara yang dilarang adalah bercumbu ketika dalam keadaan ihram. Dan di antara hal yang dilarang ketika ihram adalah mendatangi istri. Jadi ada sembilan perkara yang dilarang ketika kita dalam keadaan ihram. Sembilan perkara yang dilarang ketika kita dalam keadaan ihram. Dengan demikian kita sudah menyelesaikan secara singkat tentang ibadah haji ini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat dan kita lanjutkan dengan e, menjawab pertanyaan. Kapan waktu atau saat apa suami istri tidak boleh berhubungan badan pada saat haji dan kapan bisa berhubungan? tidak diperbolehkan ketika dia dalam keadaan ihram. Tapi kalau dia sudah tahallul tahallul yang kubra maka dia dihalalkan. Contohnya seperti nanti kita akan umrah terlebih dahulu bagi orang yang melakukan haji tamattu. Kalau dia sudah ihram untuk melakukan umrah maka dia tidak boleh mendatangi istrinya sampai dia bertahalul yaitu dengan cara memotong rambut dengan sifat yang tadi sudah kita sebutkan. Kalau dia sudah selesai ihram atau sudah selesai ihram yaitu sudah melakukan umrah, sudah tahalul maka kembali dia dihalalkan. Diperbolehkan dia mendatangi istrinya sampai nanti dia ihram untuk melakukan ibadah haji yang dilakukan pada tanggal 8 atau pada tanggal 9 Dzulhijjah. Kalau kita sudah ihram haji, maka kembali kita tidak diperbolehkan untuk mendatangi istri kita. Sampai kita bertahallul tahallul yang akbar apabila kita melakukan tiga perkara pada tanggal pada tanggal 10 Dzulhijjah. Yaitu kita melakukan tiga perkara Yang pertama Adalah melempar jumrah Akobah Kemudian yang kedua Kita mencukur Kemudian yang ketiga Adalah tawaf ifadah Kalau tiga perkara ini kita sudah lakukan Yaitu melempar jumrah akobah Kemudian mencukur rambut kita kemudian kita sudah tawaf ifadah, maka kita halal untuk mendatangi istri kita. Karena kita sudah bertahalul tahalul thani Yaitu tahalul yang kedua, tahalul yang akbar. Ini kalau kita melakukan tiga perkara ini tadi. Yaitu melempar jumrah akobah, mencukur dengan tawaf ifadah. Tapi kalau hanya melakukan dua di antara tiga perkara ini maka kita baru bertahallul tahallul yang awal tahallul yang pertama tahallul yang awal atau tahallul yang pertama ini semuanya diperbolehkan kecuali mendatangi istri kalau kita baru melakukan dua di antara tiga perkara ini Misalnya hanya melempar jumrah akobah Dengan mencukur rambut Berarti dia sudah tahalul awal saja Semuanya dihalalkan Boleh dia memakai pakaian biasa Boleh dia memakai minyak wangi Kecuali mendatangi istri Maka ini tidak diperbolehkan setel, Kecuali setelah dia melakukan tiga perkara ini semuanya Yaitu melempar jumrah akobah Kemudian mencukur rambut Dan juga tawaf ifadah Baru setelah itu kita diperbolehkan untuk mendatangi istri kita. Batas tawaf wada dan meninggalkan Mekah berapa lama? Jadi diperkirakan sebelum kita meninggalkan kota Mekah. Beberapa saat sebelum kita meninggalkan kota Mekah. Setengah jam, satu jam, atau dua jam. Yang jelas setelah kita melakukan tawaf wada ini kita tidak terlalu lama tinggal di kota Mekah. Tidak terlalu lama tinggal di kota Mekah. Berkemah pada tanggal 10 sampai tanggal 13 di Mina Jadid. Bagaimana yang baik? Para ulama berfatwa selama kemah tersebut masih bersambung dengan yang ada di Mina yang lama maka dia mengambil hukum Mina maka dia mengambil hukum Mina artinya tidak masalah seseorang bermalam di Mina yang jadid Untuk wanita jika dia mampu akan tapi tidak memiliki mahram tidak wajib baginya berhaji Apakah bisa dia mewakilkan Jika dia tetap berhaji Apakah amalannya tertolak Apabila dia tidak memiliki mahram Maka dia tidak berkewajiban Untuk melakukan ibadah haji Dan tidak boleh dia mewakilkan Karena orang yang Boleh kita wakilkan Untuk melakukan ibadah haji Ini adalah golongan-golongan tertentu saja Di antaranya yang pertama Adalah orang yang sudah meninggal Maka ini boleh kita Wakilkan Boleh kita hajikan Kemudian yang kedua Adalah orang yang sudah tua Yang tidak mungkin lagi dia datang untuk Melakukan ibadah haji ini Kemudian yang ketiga adalah orang yang sakit Dan sakitnya ini tidak diharapkan kesembuhannya Mereka adalah Golongan-golongan Orang-orang yang boleh kita Hajikan atau kita umrahkan Selain mereka Maka tidak diperbolehkan Seorang wanita yang tidak memiliki mahram Maka dia menunggu sampai memiliki mahram jika dia tetap berhaji apakah amalannya tertolak? Para ulama mengatakan haji yang dia lakukan sah. Akan tetapi dia telah melakukan dosa. Karena dia menyelisih ucapan Rasulullah SAW yang melarang kita atau melarang wanita untuk berpergian tanpa mahram. Tolong dijelaskan ketika wukuf di Arafah Antara yang hanya bisa jamak takdim duhur dan asar Dan yang boleh jamak takdim dan qasar Ketika di Arafah Disunahkan kita untuk jamak takdim Dan mengkosar sholat Melakukan sholat duhur dan asar Di waktu sholat duhur Dan mengkosar Masing-masing dari sholat duhur Dan juga sholat asar setelah kita melakukan sholat duhur dan asar dengan jamat kosor baru setelah itu kita menghabiskan waktu kita sampai tenggelam matahari untuk berdoa dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sholat Maghrib dan Isya sebaiknya dilakukan di Arafah jamak takdim atau di musdalifah jamak takhir. Yang afdal dilakukan di musdalifah. Kalau bisa kita melakukan Maghrib dan Isya di Musdalifah baik dengan jamak takdim maupun jamak takhir maka itu lebih afdal tapi kalau misal ditakutkan apabila kita menunggu sampai di musdalifah ditakutkan keluar waktu sholat isya maka kita sholat di perjalanan maka kita sholat di perjalanan dan tidak menunggu sampainya kita ke musdalifah. Mana yang lebih baik setelah berihram menuju Arafah melalui Mina, Musdalifah yaitu tarwiyah atau boleh langsung ke Arafah tanpa melalui Mina dan Musdalifah? Yang afdal tentunya kita bermalam pada malam tanggal 9 di Mina. Ini hukumnya adalah sunnah Kalau memang kita bisa ke sana Dan perkaranya mudah Maka adalah kita lakukan tapi seandainya kita tinggalkan dan kita langsung menuju Arafah Maka ini diperbolehkan dan dia hanya meninggalkan sunnah Orang yang tidak berkemampuan membayar dam Maka dia berpuasa 10 hari Berpuasa 10 hari Apakah tawaf wada hanya dilakukan orang yang sedang melaksanakan haji? Bagi pedagang atau lainnya Apakah wajib wada ketika berada di Mekah ya tawaf wada ini diwajibkan bagi orang yang berhaji saja tawaf wada diwajibkan bagi orang yang berhaji saja apakah ju'ranah di luar Mekah ju'ranah berada di luar tanah haram ju'ranah berada di luar tanah haram jadi orang Mekah atau orang yang tinggal di Mekah apabila dia ingin umrah maka dia diharuskan keluar dari tanah haram bisa dari Ju'ranah atau dari tempat yang lain Bagaimana hukumnya wanita dan pria memakai masker ketika ihram? Tidak masalah. Dia memakai masker ketika ihram ini bukan termasuk larangan. Apakah meletakkan cermin mata Atau mungkin kacamata maksudnya di kepala Termasuk menutup kepala Tidak Ya boleh kita memakai kacamata Apakah bisa berwangian seusai mandi Sunat ihram Atau memakai minyak rambut Ketika kita mandi Dan ini disunahkan Sebelum kita ihram Baik ihram umrah maupun ihram haji maka kita diperbolehkan memakai sabun diperbolehkan memakai sampo bahkan ini disunahkan disunahkan kita bertatayub tapi yang dilarang adalah memakai minyak wangi di dalam pakaian kita maka tidak boleh kita menaruh minyak wangi di dalam pakaian yang akan kita gunakan untuk melakukan ihram Tolong dijelaskan kembali tata cara takbir 9 kali, tahlil 6, 2 kali maksudnya dan doa eh, tahlil 6 kali dan doa 2 kali pada saat sa'i. Ya, saya ulangi. Ketika kita sampai di sofa dan menghadap ke kiblat dan mengangkat kedua tangan kita, maka kita disunahkan membaca takbir tiga kali. Allahu Akbar Allahu Akbar, Allahu Akbar Kemudian setelah itu kita membaca Tahlil dua kali La ilaha illallah Wahdahu la syarikalah Lahul mulku walul hamdu Yuhyi wa yumit Wahuwa ala kulli syai'in qadir Pertama Kemudian La ilaha illallah wahdah Anjaza wa'dah Wa nasara abdah Wa hazamal ahzaba wahdah Kedua Berarti kita membaca dua kali tahlil Kemudian setelah itu kita berdoa. Setelah itu diulang lagi. Membaca takbir tiga kali, membaca tahlil dua kali. Kemudian kita berdoa kembali. Setelah itu ditutup dengan takbir tiga kali dan membaca tahlil dua kali. Jadi kalau kita hitung semuanya takbirnya tiga kali tiga. Yaitu sembilan Tahlilnya dua dikali tiga Yaitu enam Dan doanya satu kali dua Yaitu dua kali Ini adalah yang disunahkan Ketika kita kita di atas sofa Maupun di atas marwah Saat selesai sa'i apakah tahallul Dilakukan langsung di lokasi sa'i Atau ditunda sampai ke tempat cukur Boleh kedua-duanya boleh di tempat sa'i Ataupun di tempat cukur Yang jelas Kalau kita ingin Memendekkan rambut Maka kita memendekkan semuanya Jangan kita hanya mengambil Sebagian Artinya Bagian depan sedikit Kemudian belakang sedikit Samping kanan dan kiri sedikit Maka ini tidak cukup Untuk dikatakan itu bertahalul Jadi bertahalul Pilihan yang pertama adalah mencukur rambut habis semuanya digundul atau yang kedua memendekkan rambut tetapi diratakan. Semuanya kita pendekkan. Apakah pelaksanaan rukun haji harus tertib? Tentunya niat adalah yang pertama kali kita lakukan. Kemudian tawaf ifadah dan juga sa'i maka ini tidak harus tertib boleh seseorang melakukan tawaf terlebih dahulu dan boleh seseorang melakukan sa'i terlebih dahulu karena Nabi SAW beliau pernah ditanya oleh seorang sahabat bahwasanya dia melakukan sa'i sebelum tawaf pada tanggal 10 Dzulhijjah ada beberapa sahabat yang tanya kepada Rasulullah SAW Di antaranya ada di antara mereka yang bertanya Ya Rasulullah Sa'i itu Qoblan atuf Aku sa'i sebelum aku melakukan tawaf Maka beliau mengatakan La haraj Tidak mengapa Ini menunjukkan bahasanya sa'i haji Boleh dilakukan sebelum melakukan tawaf Demikian pula orang yang melakukan kiran maupun ifrat maka boleh dia melakukan sa'i setelah tawaf kudum artinya pertama kali dia datang ke sana ke Mekah sebelum tanggal 9 misalnya maka setelah tawaf kudum dia boleh melakukan sa'i kemudian baru nanti pada tanggal 10 dia melakukan tawaf Artinya di sini dia mengedepankan sa'i sebelum dia melakukan tawaf pada tanggal 10 Seseorang menunaikan haji dengan dibiayai oleh orang lain Apakah gugur kewajiban hajinya Setelah dia mampu Iya Jadi apabila seorang melakukan ibadah haji Entah itu dengan biaya sendiri Maupun dibiayai orang lain Maka itu sudah menggugurkan kewajiban dia Artinya dia tidak berkewajiban lagi untuk melakukan ibadah haji kembali Bagaimana hukum jamaah arba'in di Madinah Kemarin sudah kita sebutkan bahwa hadis yang berkaitan dengan solat arba'in Ini hadisnya do'if Dan seorang muslim atau seorang penziarah Silahkan dia memperbanyak Sholat di Masjid Nabawi ini dengan berdasarkan hadis yang sahih Yaitu sabda Nabi SAW Sholatun fi masjid hadha Khairun min alfi sholatin fi masiwahu Illal masjidil haram Sholat sekali di masjidku ini Lebih baik seribu kali Daripada sholat di masjid yang lain Kecuali di masjidil haram Apakah sunnah memberi isyarat dengan tangan kepada rukun yamani apabila kita tidak dapat mengusapnya. Apakah disunahkan takbir semasa mengusap memberi isyarat? E, memberi isyarat ini hanya disunahkan ketika kita melewati hajar aswad. Memberi isyarat mencium ini hanya disunahkan ketika kita melewati hajar aswad. Adapun rukun yamani maka yang disunahkan hanya mengusap saja. Maka yang disunahkan hanya mengusap. Kalau kita mampu mengusap, maka itu afdal. Tapi kalau kita tidak mampu mengusap, maka tidak disunahkan untuk memberikan isyarat. Mencukur habis yang disunahkan ketika sa'i atau sesudah lempar jumrah. Mencukur ini sunnahnya dilakukan setelah kita lempar jumrah akobah Dan ini yang dilakukan oleh Rasulullah SAW Jadi urutan beliau pada tanggal 10 Ketika beliau sampai Mina Yang pertama kali adalah melakukan jumrah akobah Melakukan jumrah akobah Kemudian menyembelih hadiyunya Kemudian setelah itu beliau mencukur rambut Baru kemudian setelah itu beliau tawaf ifadah jadi urutannya seperti itu melimpar jumrah akobah Kemudian menyembelih Kemudian mencukur rambut Baru setelah itu melakukan tawaf Ifadah Ini yang dilakukan oleh Rasulullah SAW Dan boleh bagi kita untuk membolak balik Karena beliau SAW Pada hari itu ketika beliau ditanya Oleh para sahabat Yang mereka membolak balik amalan tadi ada di antara mereka yang mencukur sebelum dia melempar jumrah. Ada di antara mereka yang tawaf sebelum mencukur. Ada di antara mereka yang sa'i sebelum tawaf. Dan semuanya ini Rasulullah SAW menjawab, If'al wala haraj. Ndalah kalian engkau melakukan dan tidak mengapa. Ini menunjukkan bahasanya diperbolehkan seseorang melakukan amalan-amalan tadi meskipun bukan dengan urutan yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang bisa kita sampaikan. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.